روحت الأديار تشد في ليالي المولد فبريء كل يبدو من معاني أمدي روحت الأديار تشد في ليالي المولد وبريء النور يبدو من معاني آمدي وبريق النور يبدو من معاني آمدي وبريق راحة عبد الله لا راحت الأديار تشدو Dua bulan di kandungan wafat ayahandanya Daun ganja dilahirkan yatim dengan kakeknya Sesuai adat yang ada disusui Halimah Enam tahun Dapat ibu tercinta Inilah kisah sang Rasul Yang suka duka Inilah kisah sang Rasul Yang suka duka هديم Bahkan saat remaja Umur dua puluh lima Memberi istri Khadijah Inilah kisah sang Rasul Yang penuh suka-duka Inilah kisah sang Rasul Yang penuh suka-duka وعد الأدنى sepuluh mempersatukan bangsa saat meletakkan batu hajar aswad mulia kenapa empat puluh tahun mendapatkan risalah ia pun menjadi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 الرحمن بن محمد السقاف وسيدي الحبيب بكر سكران الحبيب علي بكر سكران والحبيب عبد الله بن بكر العيدرس الحبيب بكر بن عبد الله العيدرس الأدني وسيدي فخر الوجود الشيخ أبي بكر بن سالم والحبيب أحمد بن محمد صاحب الشيب الحمسي والحبيب عبد الرحمن بن محمد مولى عرش الجفري والحبيب يوسف بن عابد الحسني ثم إلى سيدي الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله باراس ثم إلى سيدي الحبيب عبد الله بن علوي الحداد والحبيب أحمد بن زين الحبشي والحبيب حسن بن صالح البهر الجفري والحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر والحبيب عبد الله بن عمر بن يحيى ثم إلى سيدي وحبيبي الحبيب بكر بن عبد الله بن طالب الأبطاس وصوله وفروعه ومشايخه وتلاميذته وإخواته وإخوانه ثم إلى سيدي وحبيبي الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي ولوالديه الحبيب محمد بن حسين الحبشي والحبيب علوي بن حسين الهدي الجفري ومشايخه وتلامذته وإخواته وإخوانه وأولاده الحبيب عبد الله الحبيب محمد الحبيب أحمد الحبيب علوي البخاريجة والصالم وفرهم ثم الوسيلي والشيخ وقربة الله حبيبي محمد أنيس بن علي الحبشي ولوالديه أبا خريجة بنت علي القدري وزوجة حبة الشفاء بنت طه بن عبد الصقاف ولوالديها وابنه عمي علي بن محمد أنيس الحبشي وولده وسن عرفان ثم إلى جدي أحمد عبد الرحمن العيدر جدي عبد الرحمن بن سنان العيدر جدي علي بن محمد الحبشي وجميع أزواجهم جلد الوجي وجلد طلحة والزهراء ثم إلى روح الحسن وخالي علمي وعمي زين عمي عبد عمي عاقل محمد عاقل عمي أحمد عن الصقاف ثم إلى روح الحبيب علي بن بكر الصقاف والحبيب محمد نجيب بن طه بن عبد الصقاف ثم إلى بابا دادي ثم إلى روح من كان سابقا حاضرا معنا ثم إلى أرواح والدينا ووالدكم وأمواتنا وأمواتكم وجماعات المسلمين ولمن كان في السابق حاضرا منا في هذا المسجد في هذا المجلس أن الله يغفر لهم مرامهم ويعلي درجات في الجنة وينفعونا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم بركات في الدين والآخرة وأن الله يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين ويجعلنا وإياكم من عباده الصالحين من العلماء العاملين المخلصين وجه الكريم وأن الله يحفظنا وإياكم وأهلنا وأزواجنا ووالدينا ومن له تعلق بنا من ومن له تعلق بنا من أحسن إلينا وجميع المسلمين والمسلمات من جميع المعاصي والذنوب والآفات والسيئات والبلايا والفتن ما ظهر منها وطن الله يرفع anna البلاء والوباء والبلاء waba wal wala wal ghala wal fitan ma dhahara min watan wa semoga Allah taala menjadikan tempat-tempat yang sedang mengalami banjir semoga oleh Allah taala segera dijadikan tempat itu surut dan disirnakan banjirnya dan semoga banjir tidak melanda negeri kita ini dan semoga Allah taala memberikan kemakmuran, ketenangan, keselamatan kepada seluruh saudara-saudara kita dimanapun mereka berada dan semoga Allah Ta'ala menjadikan kita semua berada dalam segala kemudahan Dalam segala urusan kita dunia maupun akhirat Dan di akhir usia kita kelak dengan husnil khatimah ala hadiniyah Wa ala kulli kulinatin salihatin jamiatin nafiah Wa ala mana wa habib ali wa ila hadratin Nabi SAW Al-Fatihah A'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin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 Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berkumpul kembali di Majlis ar raubah dalam keadaan sehat wal Insyaallah yang sehat semakin sehat dan awet sehatnya, yang sakit menjadi sembuh dari segala macam penyakitnya. Mulai malam hari ini insyaallah kita akan belajar kembali kitab Riyadhus Shalihin. Ya, akan belajar kembali kitab Riyadhus Shalihin. Semoga majelis Jumat malam bisa menghatamkannya. Entah khatamnya kapan, semoga bisa menghatamkannya. Kitab Riyadhus Shalihin adalah sebuah kitab yang mencakup semua ilmu. Artinya di situ hukum-hukum ilmu hukum juga ada, ilmu nasihat juga ada. Imam Nawawi yang mengarang kitab Riyadus Salihin ini telah memilih hadith-hadith yang sahih untuk dicantumkan di kitabnya. Hanya saja akhir zaman ini ada orang-orang yang agak aneh, eh, ada orang-orang yang agak aneh mengambil keuntungan dari kitab Riyadus Salihin dicetak kitab Riyadhus Shalihin, diterjemahkan tetapi kemudian dikomentari di bawahnya. Di bawahnya ada komentar atau catatan kaki. Hanya saja catatan kakinya itu tidak menyenangkan. Tidak menyenangkan bagaimana? Karena di catatan kaki tersebut ditulis hadis ini tidak sahih menurut ya, tidak sahih menurut fulan, menurut fulan. Padahal Imam Nawawi merupakan seorang ahli hadis, seorang pakar hadis. Jadi sesuatu yang sahih menurut Imam Nawawi sudah bisa kita jadikan pegangan. Meskipun mungkin ada orang lain yang tidak sepa, sepakat. Tapi yang aneh kalau sampai orang mengatakan itu yang ditulis Imam Nawawi salah, itu sesuatu yang sangat aneh. Imam Nawawi sendiri menakitnya banyak Dulu udah pernah saya jelaskan panjang lebar. Malam hari ini singkat saja, nggak usah banyak banyak. Nanti kita biar bisa langsung masuk ke mukadimah, kemudian Jumat-Jumat berikutnya bisa bahas bahas hadisnya, bisa bahas hadisnya. Silakan maju. Nah, Imam Nawawi rahimahullah. Salah satu keramat beliau, beliau ini pernah uh, nulis karena memang hidupnya suka nulis buku dan perlu diketahui oleh para pemuda, Imam Nawawi belum sempat menikah sudah keburu meninggal dunia. Ya, Imam Nawawi belum sempat menikah sudah keburu meninggal dunia. Di usia kurang lebih 45 tahun kurang lebih ya. Beliau meninggal dunia. Bukan karena beliau tidak mau menikah, bukan. Tapi karena beliau menikah ter pertama itu menikahi ilmu. Jadi nikah pertamanya menikahi ilmu. Nah, nikah kepada wanita itu buat beliau nikah yang kedua. Jadi nanti-nanti saja tidak jadi masalah. Kenapa? Karena menyampaikan ilmu dan pelajari ilmu yang sedang disampaikan dan dipelajari Imam Nawawi dalam kategori ilmu yang wajib untuk dipelajari dan kemudian untuk disebarluaskan kepada masyarakat umum. Beliau planningnya nikah nanti di usia yang sudah lanjut yang e, tugas-tugas belajar mengajar itu sudah puas disampaikan. Tapi malaikat Israel keburu menjemput, beliau pun meninggal dunia. Ya insya Allah beliau di sana nikah dengan bidadari yang jumlahnya tidak terkira. Amin Allahumma amin. Nah, yang mengaminkan insya Allah ciri-ciri orang yang bakal dapat bidadari. Oh baru banter sekarang amin ya. Ya. Jadi Imam Nawawi begitu Beliau pernah sedang nulis, hidupnya memang nu, nulis. Kenapa ulama suka nulis? Karena memang perintah Kanjeng Nabi Muhammad SAW, Badlihu anni walau ayah." Sampaikan dariku meskipun cuma satu ayat. Kalimat e, Badlihu itu kalau kita ambil masdarnya tabligh, penyampaian. Rasul tidak menjelaskan nyampaikannya pakai apa. Perintah Rasul cuman sampaikan, cuman sampaikan. Dari situ kita bisa menyampaikan lewat lisan, lewat lisan. Dengar satu hadis Nabi disampaikan kepada yang lain. Ini namanya menyampaikan. Dari situ kita juga bisa menyampaikan lewat tulisan. Dengar hadis Nabi dicatat, kemudian hasil yang dicatat itu disampaikan kepada orang lain. Bisa juga kalau zaman sekarang modern menyampaikan itu lewat merekam. Ya, rekaman. Rekaman apa? Bisa jadi itu audio, bisa jadi itu vi video. Atau bisa lagi menyampaikan lewat bentuknya tulisan elektrik. Tulisan elektrik yang saya maksud di sini adalah bukan tulisan tangan dengan tinta atau pena, tetapi tulisan yang sifatnya e, menggunakan angka-angka biner yang kemudian diolah oleh bahasa komputer menjadi tulisan yang ada di website atau ada di eh, file-file elektronik, misal dalam bentuk format Word dan lain sebagainya. Artinya tulisan-tulisan elektronik di website dan lain sebagainya. Itu juga bagian dari menyam, menyampaikan. Karena itu kita jangan berpikiran sempit, menyampaikan itu Ibu-ibu Boleh saya bicara sebentar Nanti kalau saya selesai bicara Gantian ibu yang ngomong Boleh ya Nah biar rahmatnya tetap ngum, ngumpul Jadi ketika kita mendengar hadis Rasul yang berbunyi beliru anni walau ayah Sampaikan dariku walaupun cuma satu ayat Jangan kita anggap itu cuman sekedar ya udah pokoknya disampaikan ketemu muka muka berhadapan sampaikan. Tidak sebatas itu. Apapun cara yang bisa digunakan untuk menyampaikan maka sam sampaikan. Nah, kalau orang bisu terus mau nyampaikannya bagaimana? Ya dengan bahasanya, ya dengan bahasa bi bisu mungkin ada bahasa isyarat. Mungkin hanya sesama orang yang yang bisu atau pakar bahasa isyarat yang bisa menyampaikan kepada orang yang yang tunarungu nggak bisa dengar misalnya. Eh, butuh keahlian. Karena itu kita jangan meremehkan siapapun. Jangan meremehkan siapapun dengan mengatakan cara saya dalam berdakwah yang paling benar. nggak bisa. nggak boleh seperti itu. Ada orang tuh yang mungkin kelihatannya duduk di rumah, tapi dia menyampaikan kemana-mana. Jangan kemudian kita katakan orang duduk di rumah, nggak pernah dakwah, nggak pernah nyampaikan dan lain sebagainya. Ternyata dia duduk di rumah dia itu buat website yang websitenya menjelaskan tentang ajaran-ajaran Islam. Websitenya dikunjungi satu hari oleh sekian ribu orang. Nah, ini kan luar biasa. Itu juga menyampaikan gitu. Walaupun bentuknya lewat dunia ma maya. Ada lagi orang yang menyampaikan lewat SMS. Kirim SMS. Ya, disampaikan kepada orang orang lain. Itu juga bagian dari menyam, menyampaikan. Masalah besaran pahala tentunya innamal a'malu bin niat Amal tergantung dari niatnya. Makanya hati-hati jangan sampai kita jadi alat yang digunakan untuk menyampaikan sesuatu yang buruk. Sebab dalam sebuah hadis disebutkan mandalla ala khairin falau mithlu ajri fa'ilih. Siapa yang menyampaikan suatu kebaikan dia akan dapat pahala seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut tanpa mengurangi pahalanya. Contoh, saya mau beli karpet atau permadani untuk e, musola di lantai dua. Karena semua karpet saya letakkan di lantai sa, satu. Saya nanya kepada seorang di jalan, Abang Beca, Pak, toko yang jual karpet namanya toko A. Sengaja nggak saya sebutkan nanti iklannya. Wong tokonya nggak bayar sama Allah kok. Nanti diiklankan semua lihat. Nanti toko yang lain me, Mary. Toko A yang jualan karpet itu di mana, Pak? Nah, abang becanya bilang, "Tuh, itu tokonya." Dengan menunjukkan itu, ya, dengan menunjukkan itu, saya beli karpet, saya beli karpet. Karpetnya dibuat pengajian. Itu bapak yang ngomong, "Itu dapat pahalanya." Dapat pahalanya. Sebaliknya, kalau ada orang mau beli bir bintang, jenengan ditanya, "Mas, mau beli bir di mana?" Itu Orang itu beli yang jenengan juga atau saya kita kalau menunjukkan seperti itu juga dapat dosanya. Mengerikan atau enggak mengerikan? Ya kan? Manha'ana 'ala ma'siyatin walau bi syatri kalimatin fahuwa syarikun laha. Siapa yang membantu seseorang untuk berbuat maksiat meskipun cuman dengan sepenggal kata, i, i. Enggak sampai itu, sambil nunjuk, i gitu ya. Tapi yang diajak bicara udah paham fahuwa syarikun laha, maka orang itu telah ikut andil berbuat maksiat yang sama dengan kemaksiatan yang ditunjukkan tersebut. Nah, hati-hati kalau punya mobil atau punya motor atau punya baju, jangan sampai jadi alat penyampai kemungkaran kepada orang lah lain misalnya mobil atau truk naudzubillah min dalik saya itu kadang kalau pergi keluar kota depan saya truk. Lah kalau truknya tulisannya itu rajin solawat. Ini selama truk itu jalan, truknya udah solawatan. Yang rajin solawat, selama truk itu jalan, truknya sudah solawatan. Yang ngecet tulisan itu dapat paha lanya Yang nyupiri nggak sadar, yang di belakang ini lagi ngelamun baca. Yang rajin solawat, Allahumma sholli wa sallim Baca solawat kan, otomatis sopirnya juga dapat paha Tanya lah kalau di belakang gambarnya perempuan telanjang. Kemudian mas kapan pulang? Gitu. Tulisannya begitu perempuan telanjang di truk-truk itu yang melihat juga berdosa. Lebih ngeri lagi super di belakang tuh ngantuk begitu melihat langsung jadi melek. Ya kemudian dijeleng terus begini. Ini ikut berdosa. Yang punya truk ikut berdosa. Yang ngecat ikut berdosa. Yang nyopiri juga ikut berdosa dosa. Tadi pagi saya makan di sebuah warung di dekat Sarangan. Karena saya dari Trenggalek, ada warung biasa jual mie godok dan lain sebagainya. Itu kan ada orang biasa kan kalau di warung begitu ada tembok ditulisi tanda tangan, gambar macam-macam ya. Begitu saya lihat, astagfirullahaladzim, kok ada gambar seperti itu. Saya bilang, mas, jenengan gak gambar tapi ketumpangan dosa. Loh, apa toh pak? Lah niku itu kan gambar menakutkan yang seperti itu. Ya gambar wanita yang busananya enggak karuan, yang enggak genah enggak genah. Tolong tuh kalau bisa langsung dicat, ditutupi apa langsung di dicat. Kita menyampaikan seperti ini kadang pakai wo ya, kadang pakai pakai wo. Enggak perlu pakai wo, oh, niatnya baik. Ya niatnya baik, santai saja didengar ya alhamdulillah, enggak didengar juga alhamdulillah. Tugas kita sudah selesai. Kita dapat pahala, tidak ikut ber berdosa. Makanya nanti saya akan kasih durpres televisi dengan catatan, jangan dibuat nonton yang gak karu-karuan. Ya, durpres televisi ini buat nonton pengajian atau penyampaian ilmu karena acara TV itu kan macam ah, macam ada acara positif, ada acara yang negatif. Pakai untuk yang positif, untuk yang negatif saya tidak bertanggung jawab Seperti ngasih hadiah pisau Tolong ya pisau ini buat ngerajang brambang, bawang, tomat, lombok Jangan ngerajang dirijinya orang Nah kalau dipakai buat ngerajang dirijinya orang Yang memberi tidak bertanggung ja jawab Karena memang itu alat Ya itu ah, alat Tapi kalau udah jelas digambari begitu Itu dapat do dosanya Nah ulama-ulama terdahulu Beliau-beliau pengen punya satu amal Yang pahalanya ngalir terus sama tadi ya, kalau ditulis si solawat, mogo-mogo selamat gitu kan. Ya, itu selamat truk itu jalan, yang ngecat itu dapat pahalanya terus. Misalnya yang ngecat udah meninggal dunia dikubur, dapat transfer pahala dari hasil ngecatnya tadi, dapat transfer pahala. Sebaliknya yang gambar-gambar gambar dakaruan tadi, selamat truk ini jalan, dia udah meninggal dunia, pengennya kan dapat transfer tahlil, khatam Quran. Ini transfernya transfer dosa nih, wong nonton wong wedok udo. Itu kira-kira transfer pahala atau transfer dosa itu? Transfer do dosa. Jadi dikubur bukan semakin bahagia, dikubur akan semakin tersiksa. Makanya pulang dari sini periksa motor dan mobil masing-masing. Ada gambar yang aneh enggak? Ada tulisan yang aneh atau ti tidak? Karena itu saya promosi buat kaos yang tulisannya bagus, bagus. Jangan khawatir stok habis. <laughs> Jadi saya ngomong begini bukan karena stok banyak, stoknya ha? habis. Buat tulisan yang bagus, bagus. Kenapa buat tulisan yang bagus-bagus? Pengalaman sholat di masjid, Allahu Akbar. Depan saya orang sholat, tulisannya bir bintang angkernya segala bir. Di dalam masjid, ini muslim iklan bir bintang. Kalau ada orang yang biasa mabuk begitu lihat kaosnya langsung eling, "Uh, jamku mendem ini. Wah, uh, akhirnya dia mabuk, maka dia dapat do dosanya. Lah ulama-ulama terdahulu cerdas, pinter. E, ilmu itu derajatnya paling tinggi. Maka beliau-beliau pengen e, eh, mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Gimana cara mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya? Beliau-beliau paham kalau ceramah itu kan terbatas. Seperti misalnya saya ceramah, andai kata ini tidak disampaikan secara streaming video atau audio. Ceramah sebatas begini, mau yang datang 2000, yang datang 3000, yang datang 10000, yang datang 100000, selesai didengar ya selesai. Ya, selesai didengar ya selesai. Syukur-syukur yang mendengar menyampaikan. Tapi kan terbatas. Waktunya terbatas, jumlah orang yang mendengar juga terbatas. Para ulama mikir gimana ya caranya biar bisa menyampaikan sebanyak mungkin sehingga pahalanya juga sebanyak mungkin. Beliau-beliau kemudian nulis. Karena dengan nulis mungkin yang di rumah nggak bisa pergi dia baca. Ya, baca paham terus bisa mengamalkan. Atau yang yang nulis udah meninggal 100 tahun kemudian ada orang yang baca, yang nulis dapat pahala. Kemudian tulisan ini bisa pergi kemana mana Kalau saya mungkin pergi ke ke dua kota yang berbeda di jam yang sama tidak mungkin bi bisa. Tapi kalau tulisan bisa pergi ke seratus kota yang sama dalam waktu yang yang sama. Karena berpikir seperti itu, maka para ulama pun bomba lomba menu menulis. Ya, lomba-lomba menu menulis. Kenapa para ulama lomba-lomba menulis? Karena juga ada perintah dari Allah, Iqra, bacalah. Kalau ada perintah bacalah, berarti harus ada yang di dibaca. Nah, yang dibaca itu sesuatu yang ditulis. Maka para ulama pun mulai banyak menu menulis. Sehingga dikatakan oleh Rasulullah SAW, lau e, andai kata ditimbang, andai kata ditimbang, tintanya para ulama, tintanya para ulama dengan darah yang menetes dari tubuh para syuhada karena gugur fisabilillah dalam perjuangan bela agama Allah, tentu tintanya para ulama itu timbangannya akan lebih berat mengalahkan darahnya syuhada. Tuh. Ajib atau enggak ajib nih ya? Masya Allah subhanallah luar biasa. Makanya ulama rajin nulis. Ada yang nulis itu punya ribuan judul juga ada. Ada yang nulis punya ratusan judul juga ada. Nah sebagian ulama lagi tidak nulis. Nulis buku tidak, tapi nulisnya manusia. Seorang guru ditanya, "Guru, buku-buku tulisanmu mana?" Dijawab, "Tulisan saya itu, itu, itu, itu." Dia tunjukkan murid-muridnya. Maksudnya apa? Dia didik manusia-manusia yang he, hebat. Itu juga bentuknya tuli, tulisan yang berjalan. Nah, manusia-manusia didikannya inilah yang kemudian nanti ceramah kemana-mana, nulis ah, macam-macam, sehingga walaupun gurunya ini tidak nulis, nanti murid-muridnya yang nu, Penulis ya sama saja berarti gurunya juga penuh penulis. Nah, salah satu penulis yang hebat di dalam dunia Islam adalah Imam Nawawi. Adalah Imam Nawawi. Salah satu karya fenomenalnya yang cukup digemari oleh umat Islam di berbagai belahan dunia. Pesantren kalau nggak kenal Riyadhus Solihin rasa-rasanya bukan pesantren. Sampai-sampai seperti itu. Pesantren kalau nggak kenal Riyadhus Solihin rasa-rasanya bukan pesantren. Pencari ilmu kok nggak kenal Riyadhus Shalihin ya rasa-rasanya itu belum pencari ilmu. Riyadhus Shalihin dikarang oleh Imam Nawawi. Arba'un Nawawi ada juga kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah, 40 hadis karya Imam Nawawi dan sekian banyak judul syarah Muslim. Sahih Muslim itu disyarahkan juga oleh Imam Nawawi. Nah, kita malam hari ini akan belajar Riyadhus Shalihin. Ya akan belajar Riyadhus Shalihin. Untuk Jumat-Jumat berikut yang mau bawa kitabnya silahkan bawa Beli terjemahannya Di toko-toko sudah banyak Tapi cari terjemahan yang genah Jangan terjemahan orang-orang yang golongan ruwet-ruwet Karena yang golongan ruwet-ruwet juga menerjemahkan Nah makanya biar nggak keliru nanti tanya dulu sama saya Penerbitnya yang mana Bib yang boleh dibeli Nanti saya carikan dulu penerbit yang mana kira-kira yang Yang pas untuk di, dibeli Jangan sampai beli terbitan dari penerbit yang model ruwet ruwet. Salah-salah baca buku itu hasilnya beruat. Paham ya Ibu ya? Bapak? Nah, Imam Nawawi. Salah satu keramat beliau karena beliau rajin nulis. Suatu hari lampu itu padam. Nah, dulu itu bukan tidak ada oglangan nggak ada. Pemadaman bergilir nggak ada. lowong listrik nggak ada. Jadi pemadaman bergilir yang dimaksud bahan bakar untuk tintirnya habis. Nah, tintirnya dulu tuh lenteranya sederhana. Imam Nawawi itu cuma pakai gajih. Tahu gajih ya Bu ya? Gajihnya kambing itu. Gajih itu kalau dikasih api kan dia jadi minyak kan? Nyala. Nah itu jadi tintirnya seperti itu. Nah ini gajihnya habis. gajihnya habis, gelap, Gak bisa nulis karena gak kelihatan. Ketika dalam kondisi seperti itu, orang yang bersama Imam Nawawi melihat keajaiban, tangannya Imam Nawawi ini mengeluarkan cahaya. Tangannya mengeluarkan cahaya. Jadi center nih. Sehingga beliau tetap bisa nulis dengan naungan cahaya yang muncul dari tangannya. Mungkin ada orang yang yang nanya, kok bisa begitu ya? Tangan kokmu mu murub? Jangan kaget. Kan Imam Nawawi insya Allah salah satu pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kejadian semisal juga pernah terjadi di masa Rasulullah SAW. Ketika dua orang sahabat pergi ke rumah Rasulullah SAW, malam mau pulang, eh, ketika pulang itu udah terlampau malam. Sedangkan waktu itu malamnya bukan malam purnama, jadi jalanan gelap gulita. Ketika mau pulang sama Rasul dikasih bekal. Bekalnya apa? Tongkat salah satu dari kedua orang itu tiba-tiba memancarkan cahaya. Tongkatnya itu ujungnya memancarkan cahaya. Sehingga jalan sambil megang tongkat, itu tongkatnya jadi senter. Dan saya yakin itu senter yang muncul dari tongkat itu senternya itu padangnya luar biasa. Kan aneh ya, tongkat kok bisa ngeluarkan cahaya. Lah kalau tongkat saja bisa mengeluarkan cahaya, lah kira-kira tubuh manusia sama tongkat itu yang mengandung listrik yang mana? Kalau dalam dunia modern kedokteran ini tubuh manusia ini semua mengandung list listrik. Jadi lebih lebih masuk akal kalau tubuh manusia ini yang mengeluarkan cah, cahaya. Nah ini tongkat mengeluarkan cahaya. Begitu sampai di pertigaan atau perempatan, keduanya akan berpisah. Jalannya beda. Yang satu belok kiri, satu belok kanan. Subhanallah, tongkatnya temennya yang tadi itu masih padam belum mengeluarkan cahaya, begitu yang satu belok kiri, satu belok kanan, kedua tongkat itu mengeluarkan cahaya. Ini terjadi terhadap para sahabat dan itu bisa terjadi kepada siapapun yang mengikuti jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antaranya Imam Nawawi. Dan jenengan jangan kaget, nanti kalau jenengan pulang kok lampu mobil mati tiba-tiba murup sendiri jangan kaget. Oh itu pernah saya alami. Hmm, iya, keramat saya. Hmm, <laughs> keramatnya bagaimana? Saya naik mobil nyewa. Dulu belum punya mobil sendiri, nyewa. Makanya saya tuh berjuang beli mobil karena nggak mau ngerepotkan panitia pengajian. Sebab panitia pengajian tuh kalau ngundang orang harus jemput, nganterkan tuh kan kesian panitia. Waktu itu saya mau dijemput nggak mau sewa mobil. Di Baluartis itu sewanya L sampai itu ya. L300 Udah berangkat berangkat ke Ponorogo, ceramah di Ponorogo. Selesai ceramah, pulang. Begitu pulang, mau jalan, lampunya mobil depan dua-dua mati. Sopirnya nanya sama saya, "Pip, lampunya mati." dan saya nanya, "Lah kamu berani jalan enggak?" Ini kalau dari Ponorogo lewat Madiun berani, Pip. Tapi kalau lewatnya Wonogiri gak berani. Ya udah lewat yang berani saja. Ya lewat Ma Madiun. Ponorogo Madiun jalanan masih terang padang gitu kan. Begitu Madiun arah Ngawi mulai agak ke gelap. Lah Ngawi, Sragen, Solo kira-kira gelap atau gulita di situ. Itu kalau udah hutan Ngawi itu kan gelap gulita. Nanya lagi sopirnya, "Gimana, Bib? Jalan atau enggak jalan?" "Bismillah, jalan." Nah, terus pakai apa? Ya Semua melaku alon-alon. Gitu. Jalan pelan-pelan. Jalan pelan-pelan bismillah. Subhanallah, ada bis lewat. Cih Nyelip kan biasanya, Nah biasanya nyelip jalan di depan kan Alhamdulillah lewat syafaat bis yang di depan bisa nunut Tajib tapi judulnya El Sape ditumpai wong akeh kok Arab ngoyak bis kan nggak mungkin toh ya Apalagi bisnya yang sumber-sumber itu loh Nah sumber-sumber itu kan cepetnya luar biasa Akhirnya udah ditinggal gelap lagi Begitu gelap subhanallah ada satu mobil kalau nggak salah kijang kapsul atau penter Itu nyelip dengan kecepatan tinggi. Dia lihat mobil ini nggak ada lampunya. Padahal itu mobil tidak ada penumpangnya, cuman sopir sendiri nggak ada penumpangnya. Saya perhatikan sopir sendiri. Lihat nggak ada lampunya, langsung dia ngasih tanda, ikuti saya. Ini yang tahu bahasa sopir ya. Dia yang tadinya kecepatan tinggi luar biasa terus ngerem, jalannya pelan-pelan. Itu dituntun mobil saya, saya naiki sampai masuk Solo. Terus ditinggal, padahal dia tujuannya bukan Solo. Saya kalau jadi supir sebegitu moh aku. wis ijen kesuwen gitu kan ngantuk, cek neng guri ono kon pengawal gitu kan susahnya luar biasa. Orang kalau nyupir sendiri kan maunya cepet dan kebut, maunya seperti seperti itu. Lah siapa yang membuat orang tadi kok ngerem, kemudian yo ya pelan-pelan saja nih belakang ada mobil nggak ada lampunya. Please tolong dibantu. Siapa yang nyuruh? Yang nyuruh Allah. Nah dulu kalau keramatnya Imam Nawawi langsung muncul dari tangannya. Lah kalau apa namanya lampunya mobil mati tiba-tiba murup mobilnya yang murup kan medeni Indonesia. Nah, sama Allah dibuat modelnya sekarang lain, dikirimkan mobil, maunah gitu ya pertolongan dari Allah, dikirimkan mobil yang normal untuk ngawal tanpa dimintai pertolongan atau apa-apa ngawal. Nah ini loh, keramatnya para aulia itu bisa kita alami manusia biasa, entah kita jadi wali atau belum, kalau kita belum wali namanya mau maunah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pergi pengajian rajin dapat yang begitu-begitu enggak mungkin enggak dapat. Pasti dapat. Ada kesulitan ada aja nanti per pertolongannya. Enggak usah bingung, enggak usah mikir, enggak usah ru ruwet. Yang penting berangkat ngaji. Pulang bensin habis enggak usah mikir, tuntun saja akan beres. Loh ya gitu dulu kan semangatnya tuntun, tuntun beres. Saya kemarin ceramah di Purwokerto ada Habib di Purwokerto itu Masya Allah berjuang untuk majelis maulid luar biasa Saya ini duit gak punya lebih Tapi maulid itu gak pernah berhenti Selapan sekali selalu jalan Dan semuanya mah makan Setiap majelis itu ada saja ya Ada saja Nah saya ini dulu kalau datang maulid ke tempat-tempat yang terpencil ya datang eh, motor saya ini jeleknya luar biasa. Ya sudah motornya itu lampunya setengah hidup setengah mati. Padahal itu jalanan dari Purwokerto ke sana itu kan jalannya gelap gelap. Jadi saya kalau misalnya maulidnya itu jam 8 mulai, saya berangkatnya sore. Sore udah berangkat. Orang lain naik motor paling satu jam nyampe. Kalau saya bisa sampai dua jam setengah, tiga jam baru nyampe. Karena jalannya 20, 30, 20, 30. Udah tua nih Habib nih. Subhanallah, hari itu hujan deras luar biasa. Pulang dari majelis maulid, hujan deras luar biasa. Sebelum masuk Purwokerto mungkin masih jarak sekitar 40 kilo dari Purwokerto. Motornya mogok macet sendiri lagi. Tengah malam sekitar jam-jam 1, jam 2, motor mogok, macet, hujan terus Itu kalau jenengan orang tua mengalami seperti itu kira-kira bagaimana? Bingung kan ya? Cari iup-iupan. Ngiup ini nunggu, ini kalau saya ngiup di sini sampai subuh yang di rumah kan nanti ya pikiran. Oh enggak ada, enggak punya telepon, mau pun juga tidak bisa. Nanti istri saya pikiran, dikira saya bagaimana bagaimana, istri jantung kan tambah mati kan repot. Kalau mikirnya ini macam-macam. Akhirnya di samping tempat istirahat itu, tempat niup, kelihatan ada ada rumahnya orang, di sampingnya itu ada seperti kayak kayak garasi gitu ya. Sama dia dituntun motor tadi digeletakkan di situ. Sudah ditaruh di situ ditinggal. Wah hilang karep, oh ya, orang hilang ya alhamdulillah tinggal. Yang penting saya harus pulang. Subhanallah. Beliau umbal cari bis, ada bis ah, ini dicegat nggak mau, bis ini dicegat nggak mau, kok ada truk lewat dicegat mau. Purwokerto, ayo masuk, masuk gitu. Rupanya supir truknya juga lagi butuh temen nih. Ya kan? Mau masuk ya beliau. Alhamdulillah sampai Purwokerto. Besok paginya, besok subuh ya. Penting kan keluarga udah tahu nih aman selamat habis subuh berangkat lagi cepat-cepat ke tempat tadi naik bis. Sampai di sana motornya masih ada. Dia alhamdulillah. Ya motor masih ada. Kemudian dituntun motor tadi cari e, bengkel terdekat. Ada bengkel sama orang jual bensin terdekat. Sampai di situ dibetulkan terus ngobrol-ngobrol sama yang yang bengkel tadi kan. Cerita ini motor tadi malam mogok, saya pakai di sini di sini yang punya bengkel. Loh, Pakai di mana di situ? Lu itu rumah saya. Kata yang punya bengkel, itu rumah saya. Udah, yuk Bib, jenengan harus mampir rumah saya. Diajak mampir ke ke rumahnya. Diajak mampir ke rumahnya dijamu, kemudian yang punya bengkel ini ikut pergi ke Purwokerto. Kemudian ngomong, "Dah Bib, ini motornya harus dipensiunkan. Motornya harus dipensiunkan. Saya kasih hadiah motor yang baru saja. Yuk beli motor yang baru." Akhirnya dapat hadiah motor baru gara-gara mo mogok. Coba kalau nggak pernah mogok, nggak pernah dapat motor yang baru. Makanya kalau pulang dari Masjid Ar-Raudhah motor mogok jangan suudzon sama Allah. Ya prasangkanya yang baik, yang baik-baik. Ya prasangka baik siapa tahu nanti ketemu orang yang kemudian kenalan jadinya ba bagus. Pertolongan Allah tuh wujudnya macam macam. Allah kalau mengangkat derajat orang ya kadang gitu dibuat mogok dulu. Ya dibuat mo mogok seperti yang ceramahnya kemarin tuh loh. Orang jualan ember gitu kan kalau cuma dipegang kan nggak ada yang ngerti ya, nggak ada yang ngerti ember-ember, nggak ada yang keluar begitu di buang ember, buang gitu ya. Tatap-tatap ke tembok itu etonggone gitu kan. Baru orang pada keluar, ada apa? Ember. Nah, kadang kita tuh ditatap-tatapkan biar orang ngerti kalau kita berkualitas ting tinggi. Makanya kadang dibuat mogok, macet dan lain sebagainya. Cukup jelas? Jelas. Nah, ini Imam Nawawi beliau pengen uh, ilmunya itu bisa dinikmati semua orang ila Omil. Kiamah, makanya beliau menulis. Tapi perlu diketahui yang ditulis itu ditulis oleh seseorang yang punya hati. Contoh begini ya, Bapak Ibu, saya mau ngasih gambaran. Tolong ini dihayati betul. Kalau paham ini jenengan nanti belajar apapun bisa nikmatnya luar biasa. Pelukis. Ya, pelukis. Melukis sebuah lukisan ditaruh di tembok. Ditaruh di tembok. Sepuluh orang lihat. Sepuluh orang lihat. Komentarnya pasti beda-beda. Betul kan? Komentarnya pasti beda-beda. Orang yang betul-betul paham siapa yang melukis lukisan ini, dia akan bisa mengerti maksudnya pelukis tersebut. Betul? Ketika dia lihat lukisan itu dia akan terpana. Subhanallah. Luar biasa. Subhanallah. Mungkin yang di sebelahnya bingung. Dulu apelnya kok subhanallah kayak ngono ya. Subhanallah. Luar biasa. Subhanallah. Lah apel sing asli ono kok tulisan apel biasa kok subhanallah ora mandek? Mandek. Kenapa? Dia memahami ada sesuatu di balik lukisan apel itu yang menjadi inspirasi sang pelu pelukis. Bisa dipahami maksud saya ini? Jadi jangan lihat lukisannya, tapi apa yang ada di balik luki lukisan. Begitu pula dengan karya para ulama. Ya, tulisannya bisa dinikmati semua orang tapi apa yang dibalik lukisan itu muncul dari hati yang melukis. Apa dibalik tulisan itu muncul dari hati yang menulis. Makanya lihat apa yang dibalik tulisan tersebut, nanti kita bisa menghayati dengan penghayatan yang luar biasa dan kita akan dapat manfaat yang besarnya tidak bisa diukur. Manfaat itu akan datang datang datang tanpa henti. Nah, pertama kita akan belajar mukaddimah. Diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Ya, setiap ulama itu nulis buku mukaddimahnya selalu dengan bismillahirrahmanirrahim. Kita memang tahu bahwasanya bismillah ini menurut sebagian besar ulama merupakan uh, ayat yang pertama untuk membuka Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu 30 juz, 114 surat. Surat yang pertama adalah surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah artinya surat pembuka. Ya, surat pembuka. Dan surat Al-Fatihah e, diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim yang mana Bismillahirrahmanirrahim itu sendiri e, punya keistimewaan-keistimewaan yang luar biasa Dikatakan oleh para ulama seluruh Al-Quran 30 juz itu rahasianya ada di Bismillahirrahmanirrahim. Ada di situ. Jadi yang paham Bismillahirrahmanirrahim, dia akan paham 30 juz Al-Quran yang menguasai 30 juz Al-Qur'an, dia akan ngerti rahasia bismillahirrahmanirrahim. Nah, di mana letak rahasia bismillahirrahmanirrahim? Para ulama mengatakan inti dan kunci dari basmalah itu pada huruf ba, pada huruf ba. Dan huruf ba intinya adalah pada titiknya ba tersebut. Yang ringkasnya begini. Ba itu huruf jar, huruf jar. Ba itu artinya dengan Ya, bak itu artinya dengan. Bak juga huruf sumpah, artinya demi. Bisa dengan, bisa juga de, demi. Di situ ada pesan. Di situ ada pesan. Apapun yang di alam semesta ini tidak bisa berdiri sendiri. Tidak bisa berdiri sendiri. Bisa berdiri dengan izin Allah. Bisa terjadi dengan izin Allah. Bisa melakukan sesuatu dengan izin Allah. Bisa terhindar dari sesuatu dengan izin Allah. Artinya tanpa bersandar kepada Allah tidak mungkin sesuatu bisa terjadi. Tanpa bersandar kepada Allah tidak mungkin sesuatu bisa terlaksana. Dari awal Allah sudah menjelaskan kepada kita semua pengen selamat dunia akhirat ya gunakan kata dengan aku mau pergi dengan Allah aku mau makan dengan Allah aku mau minum dengan Allah aku mau tidur dengan Allah yang dimaksud mau makan dengan Allah ya Allah aku mau makan dan tidak mungkin bisa makan kecuali dengan izin dan kekuatan yang engkau berikan kepadamu ya Allah. Termasuk penyakit, tidak mungkin seseorang bisa sembuh walaupun sakitnya itu cuma kepala pusing. Diperiksa dokter ini kepalanya pusing, Tidak ada penyakit apa-apa normal semua, tapi pusingnya nggak bisa hilang-hilang. Bisanya hilang ya dengan izin Allah. Tanpa izin Allah, satu juta dokter didatangkan tidak mungkin bisa menyembuhkan orang tersebut dari penyakit yang dideritanya. Dan penyakit seganas apapun tidak akan bisa mencelakakan seseorang kecuali kalau diizinkan oleh Allah. Makanya gak usah bingung ngadepi penyakit atau menghadapi apapun karena sesungguhnya itu tadi dijadikan oleh Allah untuk jawil kita, untuk negur kita, tolehen saya, lihatlah saya, ya dekatlah dengan saya, panggillah saya, fafirru ilallah, larilah kepada Allah dikasih sakit sekecil apapun, jangan lihat penyakitnya, tapi lihat siapa yang memberikan penyakit tersebut. Ya, memang penyakit itu diberikan sama Allah kan sebagai alat untuk memuliakan manusia, diangkat manusia derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau nggak sakit ya derajatnya cuma di sini, dosa numpuk. Dikasih sakit, dosanya dihapus, derajatnya nah, naik dengan dengan cepat. Sehingga orang-orang yang betul-betul paham akan akan bagaimana teguran-teguran Allah, caranya Allah manggil hambanya tersebut, akan menikmati semua perlakuan Allah, tidak ada yang buruk bagi orang tersebut, apa yang terjadi pada dirinya, karena yang dilihat adalah yang melakukannya adalah Allah. Sehingga ya senang-senang saja, dikasih sakit, lari, ya Allah tolong sembuhkan saya, ya Allah tolong sehatkan saya, nggak urusan sama sama fatwa-fatwanya dokter, fatwa-fatwanya tabib atau fatwa-fatwanya siapapun, dia nggak peduli kamu mau ngomong apa, saya punya Allah. Sehingga hidupnya tidak pernah pesimis, hidupnya optimis terus, tidak pernah putus asa, selalu punya asa, selalu punya semangat, selalu punya harapan. Kenapa? lawong yang punya itu Allah kok. Kenapa saya bergantung kepada selain Allah Tinggal saya pegang Allahnya Saya gondeli Allahnya Saya berharap kepada Allahnya Selesai Allah cukup ngomong Kun fayakun Jadi maka jadilah Sehat maka sehatlah Sembuh maka sembuhlah Kaya maka kayalah Pandai maka pandailah Nah di Al-Quran sejak awal udah dikasih tahu Bismillah dengan nama Allah, dengan kekuatan Allah, dengan pertolongan Allah dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Makanya semua ulama disuruh mengingatkan semua orang terutama dirinya sendiri bahwasanya la haula wala quwata illa billah. Tidak bisa berbuat apapun, bertindak apapun kecuali dengan izin Allah, kecuali dengan pertolongan Allah Orang yang udah punya keyakinan seperti ini tidak mungkin akan menyombongkan diri. Meskipun dia punya harta 200 triliun, dia akan mengatakan harta saya tidak bisa menolong saya untuk melakukan apapun. Meskipun dia tidak punya harta sama sekali, dia akan mengatakan meskipun saya tidak punya harta, tidak jadi masalah. Tetap saya bisa berbuat apapun jika diizinkan oleh Allah. Orang yang seperti ini nyantai menjalani kehidupan, tidak ada yang ditakutkan dalam dirinya, yang ditakutkan cuma Allah. Kira-kira kalau kita punya hati yang begitu enak atau enggak enak? Nah, terus hati kita bagaimana? Begitu atau begitu? Hati kita yang begitu atau yang begitu? Kalau punya duit hatinya tenang, enggak punya duit hatinya susah, risau. Betul enggak? Kalau sakit kemudian kata dokter sakitnya ada obatnya, tenang, iya kan? Kalau kata dokter sakitnya enggak ada obatnya, susah. Betul kan? Ya, misal punya gigi, kata dokter giginya ini harus dicabut ke 20 20 gigi. Jumlah gigi berapa sih? Saya enggak tuh, enggak ingat lagi. Pokok giginya semua harus dicabut, kalau nggak dicabut bahaya gitu. iya itu kira-kira stres atau enggak stres? Stres, mesti mikir yang diuntung diuntungku aku piye. Ya. Dia dia lupa Allah itu ada itu lupa, Allah ada itu lu lupa. Makanya jangan mikirin fatwanya para ulama, apa fatwanya manusia, manusia berfatwa apapun, kita kitanya bergantungnya kepada Allah. Contoh, mau jual barang ke pasar, dikasih tahu sama teman kita, Gak bakal ada yang mau beli barangmu di pasar Lah wong saya ini punya barang yang kerjaannya lebih bagus dari punyamu Saya tawarkan sendiri, saya yang nawarkan ke sana Tidak ada yang mau na nawar Semua nolak Jenengan jangan mundur Oh ya wes lah Berarti wekku ya ora payu ki. Ya wes mulai. Ini orang yang yang lupa sama Allah. Kalau orang yang ingat sama Allah, ya udah kamu udah coba, biar saya yang coba. Siapa tahu rezeki saya beda dengan rezeki kamu. Kan yang ngasih rezeki Allah bukan kamu. Yang ngasih rezeki kan Allah, bukan kerjaan sa saya. Masih ingat cerita saya tentang paman saya sendiri? Pak D saya. Ini pelajaran berharga yang diberikan Pak D saya kepada ke, ke sepupu saya. Yang pelajaran itu saya rekam terus dalam ingatan saya. Pak D saya itu semasa hidupnya, beliau sudah meninggal, namanya Habib Husin Al-Habsyi. Beliau jual beli barang antik. Jual beli barang antik. Pagi-pagi datang satu orang bawa pokor, pokor dari Kuningan tuh ya. Ya, Pak Husin, e, berani berapa ini mau beli berapa? Terus kata paman saya, saya berani beli cuman 150 ribu kalau mas saya nggak salah jumlahnya segitu. Saya berani beli cuman 150 ribu. Lebih dari itu saya nggak berani. Begini saya coba, ini kan masih pagi Pak, masih pagi. Bapak coba keliling ke Solo dulu, kan pedagang antik itu kan banyak. Di daerah sana itu ada teman saya jual barang antik di sana, ada teman saya jual barang antik. Ini Pak paman saya ini baik hati ini Pak D ini. Bukan seperti orang-orang kemudian tidak ditunjukkan orang lain gitu kan, tutup. Tapi tidak, dia buka. Di sana ada bakul antik, sana bakul antik, sana bakul antik, sana bakul antik, sana bakul antik. Jenengan pergi ke sana coba ditawarkan. Nanti kalau udah keliling satu Solo, ya tidak ada yang nawar lebih tinggi dari saya tawarannya di bawah saya semua datang ke sini saya bayar tetap 150 ribu ini tawaran menarik atau enggak menarik ini menarik ya menarik berangkat menjelang sore balik bawa bokornya Pak Husin udah saya tawarkan keliling satu Solo tidak ada yang berani beli 150 ribu katanya ini mahal kalau segitu oh ya udah dibayar sama Pak Lek Pak di saya dibayar terus orangnya disuruh duduk Mas, jenengan tadi pertama kali nawarkan kemana? Yang di situ pak, namanya ini. Oh ya, sepupu saya dipanggil, namanya Abdurrahman, panggilannya Amang tuh, Mang, sini. Bawa pokor ini ke rumahnya bapak itu bilang, saya jual satu juta. Kalau enggak satu juta, tidak saya lepas. Perangkat ke sana, sepupu saya balik bawa uang satu juta. <laughs> Dibayar satu juta. Terus Pak D saya ngomong sama orang yang jual barang tadi, ngapunten ya Mas ya, rezekimu neng langit satu saya tahu, satu saya ketahu, rezekiku sak yuto. Catatan ini dewi-dewi. <laughs> Ya, kamu memang rezekinya jatahnya puluh ribu Kalau rezeki saya catatannya jatahnya 1 juta Makanya nggak usah bingung Barang udah ditawarkan orang keliling satu solo Karena yang ngasih rezeki Allah Bukan yang jualan Bukan bakul-bakul tersebut Lah kok sekarang gara-gara begitu sok tukaran Ya kan? Gara-gara begitu karan, janganlah. Pokoknya rezeki Allah yang ngatur, yakin. Bismillah tadi itu maknanya sedalam sedalam itu. Kira-kira bisa nggak begitu? Ini kok diam semua kenapa ini? Bisa nggak? Hah? Insya Allah bisa ya. Berani praktek besok? Ini yang bakul-bakul nih kalau ada orang nawarkan barang berani nyoba-nyoba praktek. Coba jenengan tawarkan dulu di sana, sana, sana, sana, sana, saya tawar segini. Nanti kalau udah ternyata keliling nggak laku, balik sini saya bayar sama. Jarang kan? Kalau udah dikelilingkan, oh, sebok keliling ke Saat Solo, mau aku. Saya kis potong diskon 50% gitu. Nah, ini suatu hal yang tidak terpuji atau tidak mulia. Hadirin yang dimuliakan Allah taala. Itu sebagian kecil, sebagian kecil dari makna bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, alhamdulillahil wahidil qahar. Segala puji syukur bagi Allah, segala puji syukur bagi Allah Al-Wahidil Qahar. Ini menarik. Segala puji syukur bagi Allah yang Maha Esa, yang Maha Penakluk. Kira-kira aneh tidak kalimat ini? Segala puji syukur kan biasanya gini loh. Puji syukur kan terima kasih kan? Oh terima kasih untuk Bapak Fulan yang dermawan Terima kasih untuk Bapak Fulan yang baik hati Terima kasih un untuk Bapak Fulan yang sering ngasih ha hadiah Terima kasih untuk Bapak Fulan yang murah se senyum Nah ini Imam Nawawi di awalnya kok Terima kasih untuk Allah yang Maha Esa yang Maha Memaksa Kira-kira nyambung gak kalimatnya ini? Kira-kira kalimatnya nyambung gak ini? Sekilas kan gak nyambung ya Terima kasih kok untuk Allah yang maha memak memaksa. Al-Azizil Ghaffar. Yang maha perkasa. Al-Ghaffar. Betul memang harus terima kasih. Kita diingatkan sama Imam Allah itu Al-Qahar yang maha pemaksa. Allah memaksa gunung, hei gunung, bledos. Ya bisa bledos. Allah memaksa langit, hei langit, meh sekarang kamu jadi tsunami. Terjang itu satu Yogyakarta. Juga bi bisa. Na'udzubillah min dalik. Allah mau katakan pada Aceh, hey, la, apa namanya? Laut-lautnya di Aceh, naik kamu. Jadilah kamu tsunami. Bisa juga Al-Qahhar. Allah yang Maha memaksa. Tapi Allah yang Maha pemaksa Al-Aziz, yang Maha perkasa, yang luar biasa seperti itu, Allah tidak menunjukkan sifat keperkasaannya, sifat kekuatannya untuk menjatuhkan dan mencaci, mencela, menghina, menganiaya, menghajar, menyiksa manusia seketika. Itu tidak dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah sangat-sangat berhak melakukannya. Kenapa? Karena Allah dilupakan, karena Allah dilalaikan, karena Allah dikhianati, karena Allah dimaksiati. Siapa yang melakukan? Kita Siapa kita? Manusia. Manusia bagaimana? Yang lemah. Manusia yang bisa apa? Gak bisa apa? Apa? Manusia yang punya apa? Gak punya apa? Apa? Lah kok berani kepada Allah yang perkasa, yang kuat, yang hebat, yang dijaya, maha dijaya. Kok berani melawan Allah seperti itu? Dan untungnya Allahnya itu Al-Ghaffar yang senang terus memberikan ampunan kepada hamba-hambanya yang berbuat salah tidak langsung disiksa. Makanya Imam Nawawi berbilang, "Terima kasih Gusti, meskipun Engkau Maha Perkasa, meskipun Engkau Maha memaksa, kok yo sabar tidak segera menyiksa kami manusia, ya, kok memberi kesempatan kepada kami untuk bertobat, memberi kesempatan kepada kami untuk meminta maaf." Berarti Allah ini maha baik atau enggak maha baik? Lah yang dablek siapa? Ya kita-kita ini yang dablek. Allahnya luar biasa. Lah hamba Allah yang soleh itu selalu yatakhallaq bi akhlaqillah. Orang-orang yang soleh itu selalu berakhlak dengan akhlaknya Allah. Berusaha meniru, mencontoh akhlaknya Allah. Makanya orang-orang soleh punya kekuatan seperti apapun dia akan empat dia akan tahan, dia akan kendalikan dirinya, tidak akan membalas orang-orang yang berbuat buruk kepadanya dengan keburukan, tetapi ditahan semuanya yang ditunjukkan sifat kasih sayang karena orang-orang soleh mencontoh Allah Subhanahu wa taala. Allah mampu segera menyiksa, tapi Allah menahan dirinya, kemudian Allah menunjukkan roh matnya kasih sayangnya. Contoh adalah kekasih Allah Nabi Muhammad saw. Coba lihat Rasulullah Ketika di Taif, Bapak Ibu kalau membayangkan bagaimana penderitaan yang dialami Kanjeng Nabi SAW ketika di Taif, pasti sedihnya itu luar biasa. Nabi e, istrinya meninggal. Ya, istrinya meninggal. Khadijah. Khadijah ini menjadi tulang punggung dakwah Nabi Muhammad SAW. Dengan cintanya, dengan ayomannya, dengan hartanya, dengan segala-galanya. Jiwa, raga, semua dikorbankan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khadijah itu radhiyallahu anha wanita yang paling kaya di jazirah Arab. Kekayaannya luar biasa. Wanita yang sangat-sangat terhormat. Begitu menikah dengan Nabi Muhammad SAW, semua hartanya digunakan untuk dakwah Rasulullah SAW. Sampai-sampai pada satu masa sulit-sulitnya dakwah, selama tiga tahun diboykot sehingga Sayyidatuna Khadijah dan umat Islam yang ada di Syib di suatu lembah di kota Mekah sana tidak bisa makan karena suplai makanan ditutup sehingga kebutuhan pokok sudah tidak bisa terpenuhi Rasul dan para sahabat termasuk Sayyidatuna Khadijah makan dedaunan dan rerumputan makan dedaunan dan rerumputan Kemudian sampai mohon maaf Buang hajatnya itu persis bentuknya Seperti buang hajatnya kambing Karena nggak ada yang dimakan itu. Khadijah Sampai akhirnya beliau sakit Dan akhirnya meninggal dunia Gak lama setelah itu Abu Thalib juga meninggal dunia Kanjeng Nabi Muhammad SAW Pembela-pembela utamanya Meninggal semua Sendiri seperti, seperti tidak ada yang membela lagi ya Sendiri Akhirnya beliau berupaya Untuk mencari kekuatan di luar kota Mekah. Ya, kekuatan di luar kota Mekah. Karena warga Mekah ini menolak dakwah Rasul SAW, maka Rasul mencari uh, peluang dakwah di kota Taif. Berangkatlah Rasulullah ke kota Taif. Orang-orang Mekah ngerti Rasul mau ke Taif, maka berangkatlah orang Mekah ke Taif. Yang di Taif dihasut, yang di Taif di dihasut. Maka begitu Rasul sampai di sana bukan disambut dengan dengan pelukan persahabatan, pelukan kekeluargaan, tetapi sudah disiapkan kaum wanita, anak-anak, para pria di sepanjang jalan. Begitu Rasul ketemu dengan para tokoh, Rasul diusir sallallahu kemudian Rasul berjalan keluar dari kota Taif dengan seorang sahabat sambil dilempari batu dari kanan dan dari kiri jalan dari pinggiran jalan dilempari batu sambil mereka teriak-teriak mengejek Nabi Muhammad SAW sehingga batu itu mengarah ke kepala Rasul, ke tumit Rasul, ke badan Rasul. Para seorang sahabat yang menemani beliau tidak mau Rasul terluka. Setiap batu yang akan kena kepala Rasul diterima dengan kepala sahabat tersebut, diterima dengan tubuh sahabat tersebut. Kemudian sampai-sampai kaki Kanjeng Nabi SAW berlumuran darah. Sampai alhamdulillah berhasil dari keluar kota Taif. Dengan susah payah berhasil keluar dari kota Taif, Rasul istirahat di bawah pohon, di situ mengangkat doa, mengangkat tangan mendoa dengan doa yang luar biasa. Dan dalam doanya itu Rasul tidak pernah menyalahkan orang-orang yang melemparinya. Ya Allah, saya kok dihinakan seperti ini? Ini karena kelemahan saya, ya Allah. Karena saya yang yang kurang bak, kurang mampu. Karena saya yang kurang, ya Rasulullah. Bukan karena mereka. Rasulullah masih menyalahkan dirinya sendiri. Gak mengatakan mereka itu kurang ajar, mereka gak baik, mereka itu jahat. Enggak. Mereka itu berbuat seperti ini karena sayanya yang kurang dalam menyampaikan. Karena sayanya yang kurang kurang kurang dalam ini berjuang, ya Allah. Jadi jangan jangan jangan sampai orang-orang itu disalahkan oleh Allah. Rasul menyalahkan dirinya sendiri sendiri. Melihat Rasul yang seperti itu, turun malaikat dua penjaga gunung di sekitar Taif. Setiap tempat itu ada malaikat yang menjaga. Salah satu dalilnya adalah ini. Jadi gunung itu ada malaikat yang menjaga laut, ada malaikat yang menjaga sungai, ada malaikat yang menjaga rumah-rumah. Itu ada malaikat yang menjaga. Salah satu dalilnya adalah ini. Ketika Eh, Rasul keluar dari Taif, di situ diceritakan dengan jelas dalam berbagai hadis dua malaikat yang menjaga gunung di Taif itu berkata, "Wahai Rasul, kami ini malaikat yang jaga gunung di Taif ditugaskan oleh Allah. Uh, kami mohon izin," kata malaikat Jibril ya. "Ya Rasulullah, ini ada malaikat yang meminta izin untuk ketemu. Malaikat mau ketemu Rasul aja minta izin." Ya, malaikat mau ketemu Rasul minta minta izin kepada malaikat Jibril alaihissalam. Kami dua malaikat yang jaga gunung di Taif ini minta izin gunung Taif ini akan kami angkat, kemudian akan kami jatuhkan keluarga Taif. Coba bagaimana kalau misalnya Merapi, Merbabu diangkat terus dijatuhkan itu kira-kira bagaimana? Saya cuma ya, insya Allah nggak terjadi begitu. Malaikat yang jaga Merapi sama Merbabu terus marah gitu ya. Karena melihat ada orang soleh di sekitar situ diganggu misalnya, terus marah kepada kepada warga situ, malaikatnya lapor gitu ya. Gimana, Yai? Kalau misalnya ini gunungnya saya angkat, saya cabut, saya jatuhkan nih, kami dapat izin dari Allah nih. Ini dari langsung dari Allah udah mengizinkan kami bantu jenengan dengan apapun. Coba kalau kita ini orang yang yang bengis, get noain teknosisan. Ya terus ora menungso-menungso meneng urip tambah ruwet tewi wis mati sisan dikubur di sor gunung lah apik gitu kan. Coba kalau kita mungkin seperti seperti itu. Ini yang datang maaf bukan bukan orang dengan kekuatan militer, tentara, prajurit dengan pedangnya, dengan tombaknya. Bukan seperti itu. Bukan sepuluh ribu, bukan. Cukup dua malaikat, yang satu bisa ngangkat satu gunung, yang satu bisa ngangkat satu gunung. Kalau jenengan punya pengawal malaikat seperti itu, kira-kira nyaman atau enggak nyaman? Nah itulah bedanya jenengan dengan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena kanjeng Nabi tidak pernah nyaman dengan manusia dan makhluk nyamannya hanya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup pengawalannya pengawalan Allah. Tapi Allah memperlakukan Rasul dengan perlakuan yang istimewa. Emang semua alam ini disuruh nurut kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tugasnya malaikat bukan mengatakan oh Rasul udah punya Allah, biarlah minta tolong sama Allah, biar Allah yang tolong sendiri. Gak begitu. Ya malaikatnya menawarkan diri. Makanya kita juga harus mencontoh akhlaknya malaikat, dicontoh akhlaknya malaikat. Kalau memang kita ini orang yang cinta pada seorang ulama, lihat ulama diganggu jangan mengatakan, Allah, ulama aku santrine akeh, bolone akeh, ben dirampungno dhewe." Jangan mengatakan seperti itu. Kita yang punya punya apa namanya kedudukan-kedudukan ya semua harus turun tak turun tangan menawarkan diri apa yang bisa saya saya bantu nih. Saya diizinkan untuk bantu. Bagaimana bantuan saya? Malaikat turun tangan ini nggak nggak macam-macam ya. Malaikat turun tangan. Gimana ya Rasulullah? Coba lihat Rasulullah. Jangan, jangan. Allahumma di kami fa innahum la alamun Ya Allah, tolong beri bimbingan pada kaumku ya Allah mereka itu begitu padaku karena mereka belum ngerti aku. Mereka nggak ngerti Allah tolong dibimbing. Ya Allah tolong jadikan anak cucunya umat yang yang menyembah engkau dan beriman kepadaku. Justru didoakan anak cucunya jadi wali-wali semua itu. Jenengan sanggup seperti itu? Sanggup enggak? Hah? Enggak sanggup kan? Belum belum sanggup atau enggak sanggup? Lah kalau begitu jelas enggak sanggup enggak? Saya jamin. Mau dipatai dari ujung ke ujung sudah benjut semua remuk misalnya kita begitu ya. Terus datang pertolongan, gimana nih? Habisin dah, get noe gitu. Nah, kalau kita mungkin seperti itu. Tapi coba lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meniru akhlaknya Allah, meniru akhlaknya Allah. Allah punya segala kekuasaan karena Allah yang maha kuasa. Allah cukup ngomong remuk ya remuk. Enggak perlu ngomong juga remuk gitu kan dengan irodahnya, dengan kehendaknya karena Allah nggak butuh kalimat, Allah nggak butuh uca ucapan. Kun fayakun wala yahtaj ila Allah itu cukup mengatakan kun jadi maka jadilah dan Allah tidak perlu huruf jadi atau kata jadi. Allah nggak butuh, nggak butuh itu. Tanpa mengucapkan jadi kalau Allah memang pengen jadi ya jadi. Lain dengan kita, kita pengen jadi nggak mengucapkan jadi ya nggak jadi-jadi. Udah ngucap juga nggak jadi jadi kalau Allah kun fayakun walau walaupun tanpa mengucapkan kun juga akan yakun. Itu Allah Subhanahu wa taala. Allah yang seperti itu Allah tidak langsung men, apa menyiksa manusia yang mengkhianati Allah. Lah siapa yang mengkhianati Allah? Jujur saja, dari pagi sampai sekarang mata kita sudah mengkhianati Allah berapa kali? Bapak-bapak dilarang lihat perempuan. Cukup lihat sekali langsung melengos, tapi lihat sekali ayo dideleng terus. Hari ini udah berapa kali? Ibu-ibu juga sama saja. Gak boleh lihat pria Begitu lihat pria Bok ganteng apa elek Pokoknya lihat pria sekali Terus suruh mele melengos Nah ini tambah kok dideleng terus gitu Hari ini udah berapa kali Gak boleh dengarkan orang yang menggunjing Hari ini kita dengarkan orang ngerasani orang Udah berapa jam Atau berapa menit Ini berarti mata kita mengkhianati Allah Telinga kita mengkhianati Allah. Nah kalau kita dusta ngapusi, Loh, ngapusi itu tingkatannya macam-macam. Ada ngapusi tingkatan rendah. Ya, contoh ngapusi tingkatan rendah begini. Lihat kecelakaan. Ia terjadi kecelakaan di sebuah perempatan. Cerita sama temannya. Wah, tadi saya lihat kecelakaan. Gak dusta kan dia? Betul, lihat kecela kecelakaan. Wah, yang ditabrak kakinya putul dua-dua. Padahal yang ditabrak sopo yoraro ya delok yo ya o ora. Cuman dia denger, cuman dia de denger. Kakinya putus, kakinya putus dengar seperti itu, udah cerita pada orang lain, saya lihat kecelakaan tadi, uh yang ditabrak kakinya putus dua-dua. Padahal ya orang de delok. Ini termasuk dusta tingkat kecil. Nah, kalau yang begitu aja sudah dibilang dusta, nah kira-kira kita ini satu hari ngapusi sudah berapa kali? Bu, kalau nawar jangan pakai ngapusi ya, Bu ya. Kalau jual juga jangan pakai berbohong. Golek nang jaba ora bakal nemu yang sing ngedol regane sakmene ini bahaya ini. Njaba ki kan akeh, njaba ki ya Nah misalnya, cari di luar, luar kan macam-macam. Wonogiri ya termasuk luarnya Raudhah loh ya. Pak menawa di Wonogiri ada yang jual lebih murah bahkan ngasih gratis kan bisa toh ya. Enggak boleh kita ngomong seperti itu. Atau kita mau apa namanya beli barang, wong saya di pojok sana ada yang nawari harga satu ribu saya enggak mau kok jenengan jual satu ribu ora bakal aku ora, padahal enggak ada yang nawari. Ini kan dusta luar luar biasa. Nah ini Imam Nawawi mengingatkan Alhamdulillahil wahidil qahar Al-aziz Lakin al-ghaffar Allah yang maha perkasa Maha esa, maha perkasa Tapi Allahnya maha memberikan ampunan Ini kira-kira Allah luar biasa atau luar biasa Nah kalau kita punya Allah yang seperti itu Mestinya terima kasih atau enggak terima kasih Ibaratnya ibu Mohon maaf ya bu ya Saya buat sampel boleh bu Ya buat contoh tidak bisa disamakan dengan Allah ya. Ini cuma pendekatan ke, ke akal kita ya, pendekatan ke akal. Jangan disamakan dengan Allah. Seorang wanita punya suami. Suaminya baik sekali. Ibu sudah sering e, melanggar perintah suami. Padahal suami ini sugih pol, gantengi pol, pintere pol, sing seneng wong wedok pol. Terus ibu lee pol, melarate pol, ya, penyakitan pol. Mohon maaf Bu, contoh. Terus terus ibu yang begitu tadi, ya, berbuat sesuatu yang melanggar perintah suami, misal gitu ya. Ibu kok pacaran dengan seorang pria yang elee pol. Suami tadi dengan segala kekayaannya, dengan kekuatannya tidak mengajar ibu dan tidak mengajar pria itu, tapi memaafkan dan mengatakan bertobatlah kepada Allah. Sayangi dirimu. Orang-orang akan mengatakan apa? Ini suami yang biasa atau luar biasa? Hmm, enggak. Kalau perempuan yang ngomong, "Alah jol kewe, gendeng wehnya. Jadi eh, kalau perempuan kalau yang pria mengomong Allah iki kita ya diguna-guna disihir, kok yang ngono enggak digodeli ya. Eh, ini setan ini kan model-model se setan. Akan kata ini orang luar biasa. Lo baru wanita yang wele pol punya suami yang gantengnya pol, dia melarat pol punya suami sugihe pol, dia lemah pol punya suami yang gagah pol. Ketika wanita ini berbuat salah kok suami memaafkan orang melihat ini orang luar biasa wanita itu kemudian mengucap terima kasih suamiku, terima kasih. Aku sayang banget, sayang banget kamu masih mau memberikan aku kesempatan. Betul betul. Nah, kita ini kalau dibandingkan Allah bisa dibandingkan atau tidak? Gak bisa dibandingkan. Kalau tadi pria wanita masih bisa dibandingkan si ganteng, si jie elek tapi podo-podo menung. Soalnya ini hamba makhluk kok dengan penciptanya blas kita nggak bisa dibandingkan. Wes lelek lelek lelek lelek lelek lelek lelek Ya izat yang maha bespol gantengnya, cantiknya, hebatnya, luar biasanya. Kita mengkhianati Allah, kok Allah masih mengatakan, jangan catat dulu dosanya, aku tunggu dia istighfar atau enggak malaikat. Kalau dia istighfar, ampuni dosanya. Coba. Terima kasih enggak punya Allah seperti ini. Ngone kon ngucap alhamdulillah kok angele pol. Makanya ini Imam Nawawi ingatkan, alhamdulillahil wahidil qahhar. Lo itu wali itu orang soleh kalau ngomong tuh semua tuh maknanya ada dalam bukan seperti kita basa-basi segala puji syukur bagi Allah yang maha perkasa lagi maha pengasih penyayang basa-basi itu nggak ada rasulnya ngomong begini kenapa hanya ngomongnya basa-basi nggak dari hati kalau orang yang ngomong dari hati itu lain terima kasih terima kasih anda ini punya kekuasaan yang luar biasa tapi mau maafkan saya terima kasih terima kasihnya ini tentu muncul dari dalam hati. Ini baru sampai kalimat Al-Azizil Ghaffar. Jamnya sudah habis. Dua satu lima lima. Saya bicara sudah satu jam. Udah ya? Belum. Terus mau ngomong apa lagi? Dilanjutkan. Hah? Apa yang mau dilanjutkan? Majelisnya. Ya, lanjutkan apa? Ngaji atau makan? Soalnya kalau dilanjutkan tuh maknanya macam-macam sebab habis pengajian ada ma makan, ya kan? Sudah minum semua? Ya, saya akan melanjutkan minum dulu, boleh? Ini sudah dingin. Memang malam hari ini Raudhah ada sedikit perbedaan penampilan. Kanan kini saya ada hutan belantara. Ya, ini ada apa namanya? Uh, ini ada fas juga ini. Saya baru tahu nih. Datangnya dari mana saya nggak ngerti. Kanan, kiri ini kan ada hijau-hijauan. Untuk uh, mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi mohon maaf ini bukan bid'ah ya. Eh, di kanan kiri saya ini ada begini bukan bid'ah. Dalilnya banyak. Jadi buat yang suka membedah-bedahkan, saya mau kasih dalilnya biar ngerti. Mungkin guru-gurunya nggak ngerti. Jadi saya mau ngasih tahu. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah Maha Indah dan Allah suka keindahan. Allah Maha Cantik suka kecantikan dalam arti yang yang dipahami oleh Allah dan Rasul Muhammad SAW. Nah, tempat ini kalau dikasih bunga-bunga gini kan jadinya cantik toh ya. Ya, jadinya in indah. Lah ini indah yang disukai Allah. Kenapa? Indahnya digunakan untuk mengindahkan ma majelis. Itu yang pertama dalilnya. Kemudian yang kedua, saya belajar sejarah Nabi SAW ketika Rasul ceramah-ceramah di masa hidupnya. Kajian Rasul itu banyak yang disampaikan di bawah pepohonan. Ya, di perkebunan-perkebunan. Nah masalahnya ini tempat mau saya jadikan perkebunan nggak bisa. Akhirnya saya buat semi perkebunan gitu kan. Pokoknya ada palemnya, ada begini ya, Pokoknya kata ijo-ijo gitu kan. Saya bayangkan, oh dulu Rasulullah waktu ngajar itu ada ijo, ijonya. Nah Rasulullah waktu ngajar itu ada oase mata air. Mata air ada suara air gemericiknya. Maka di pojok saya saya, saya pasang mata eh, ada air gemericik cuman bukan mata air itu kolam air gitu ya. Itu nantinya akan saya hidupkan. Yang jadi masalah kalau saya hidupkan sekarang listriknya jelek Ya, karena di sini itu 4400 watt, tapi ya masih ku masih kurang, nggak cukup. Padahal ya lampu, kemudian kipas angin, sound system yang paling banyak itu di sound sound system. Nah ini sebuah upaya untuk mengikuti sunnah, bukan bid'ah. Memang di zaman Nabi nggak ada pengajian model begini nggak ada. Dekornya model begini tidak ada. Tapi ini semua adalah sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian semua karpet saya yang bagus-bagus ya sudah saya keluarkan semua. Yang jenengan duduk ini kan tidak seperti yang belakang-belakang ya, nggak seperti biasanya kan? Sudah yang hijau. Karena ini namanya ar namanya ar Saya waktu ke Raudhah Nabi itu karpetnya warnanya hi, hijau. Jadi saya ruangan ini semua saya penuhi karpet warna hijau kecuali yang di luar. Yang di luar coklat gitu. Untuk bedakan mana yang yang dalam Raudhah, yang mana luar Raudhah. Jadi kalau yang yang di sini berarti dalam Raudhah, di sana luar Raudhah. Bedanya apa? di dalam raudhah ini majelis yang saya sterilkan dilarang orang total 100% dilarang merokok. Kalau yang di luar sana seusai pengajian, seusai pengajian di luar sana boleh merokok. Kalau ngerokok di dalam sini selesai pengajian peringatan pemerintah merokok membunuhmu. Betul? Berarti yang membawa rokok dan merokok dia seorang pembunuh. Itu kan sekarang peringatan pemerintah juga merokok menyebabkan kanker jantung diganti ya merokok membunuhmu ya merokok membunuhmu merokok membunuhmu berarti orang yang merokok membunuhmu berarti orang yang merokok pembunuh lah kalau ada pembunuh enaknya diapakan nih oh dibunuh uh, artinya ini memang steril di sini tidak boleh merokok kalau di luar sana boleh merokok tapi bukan pengajian seusai pengajian selama pengajian dilarang merokok. Kenapa? Mohon maaf, ruangan bermalaikat. Kalau kita masuk biskop di situ dilarang merokok, ruangan ber-AC, betul? Baru ber-AC aja nggak boleh merokok. Nah, ini kan ruangan saya yakin dan jenengan yakin penuh dengan malaikat dan malaikat tidak ada yang doyan rokok. Nggak ada. Ya, malaikat nggak ada yang doyan rokok. Makanya orang yang rokok itu malaikat rahmat menjauh dari dirinya. Ngeduh gitu. Nanti kalau mandek rokok baru malaikat rahmat mendekat lah lagi. Makanya deket-deket sama orang yang rokok, jangan-jangan nanti kehilangan bukan saya ngomong loh ya. Ini memang saya itu kampanyenya kampanye kampanye ngajak orang berhenti merokok tanpa saya menjelek-jelekkan orang yang merokok. Merokok silakan merokok boleh. Ya enggak merokok itu lebih ba baik. Cuman anjuran saya sama dengan anjuran pemerintah, peringatan, merokok membunuh membunuhmu. Nah, kalau pemerintah udah bilang merokok membunuhmu, saya sebagai seorang ustaz tidak menganjurkan teman-teman saya untuk berhenti merokok, berarti saya seorang pembunuh. Oh iya, membiarkan pembunuhan sama saja dengan pembu pembunuh. Minimal kan menganjurkan. Pemerintah juga mengan memberikan larangan gitu ya, melarang, melarang, jangan merokok, jangan merokok. Meskipun rokok dijual di mana-mana ya. Tapi minimal kan dilarang jangan merokok. Nah ini saya buat hijau semua sampai sana. Terus di pojok sana tadi sebelum maghrib saya beli meja pingpong warna hijau. Ya, kenapa? Biar teman-teman saya di sini olahraga. Karena riyadhah olahraga itu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelihatannya zaman sekarang anak muda itu kalau udah umurnya 25 tahun ke atas udah mulai jarang olahraga. Itu ada meja pingpong warna hijau. Saya pengen suatu saat buat turnamen pingpong majelis ilim. Belum kan ya? Belum ada ya? turnamen timpong, turnamen futsal dan lain sebagainya. Saya memberikan pengumuman malam hari ini untuk menutup. Insya Allah kita lanjutkan Jumat depan ya bahasannya. Eh, Berapa pengumuman yang penting rencana-rencana. Insya Allah 14 Syawal, 14 Syawal sebagaimana tahun yang lalu itu adalah halal bihalal majelis Ar-Raudhah. Masih ingat kan? Ya. 14 Syawal depan juga insya Allah kita akan adakan halal bihalal. Saya belum minta izin, tapi insya Allah lokasinya tidak di sini. Nanti lokasinya kita di Masjid Agung Surakarta. Insya Allah ya, insya Allah segera saya akan minta izin di Masjid Agung Surakarta di pelataran luar, depan pintu gerbang masuk itu luar sampai ke halun alun Karena insya Allah kalau jadi 14 Syawal Nanti 1435 Hijriah saya akan kedatangan tamu minimal 400 bis. Ya, minimal 400 bis. Tamunya dari Malang dan sekitarnya. Bisnya sekitar segitu. Jadi kalau saya taruh di sini nanti nggak cukup. Makanya harus ditaruh di alun-alun. Saya kan punya mimpi, saya pengen alun-alun utara itu penuh dengan manusia, tapi manusianya cari il ilmu dan sholawatan. Nah nanti doakan saja 14 Syawal bisa terlaksana. Makanya saya pengen dari sekarang yang mau punya acara 14 Syawal dari sekarang ini diganti 13 Syawal atau 12 Syawal. Jadi biar biar nanti 14 Syawal bisa semua ngumpul di alun-alun utara utara. Itu nanti masih lama gitu ya. Tapi saya yakin kok tiba-tiba sebentar lagi Ramadan terus bodoh. Tidak terasa eh, yang lebih yang penting yang yang urgent yang yang di depan mata. Insya Allah Jumat depan kan Jumat terakhir bulan Maulid, betul? Ya, Jumat terakhir bulan Maulid. Maka Jumat depan saya saya canangkan sebagai kan kebetulan itu juga Jumat Kliwon ya. Kalau Jumat Kliwon kan kita bisa baca bersama Habib Husin Anis biasa baca Maulid Simtut Duror. Maka Jumat besok, Jumat Kliwon dan Jumat terakhir kita canangkan sebagai Maulid Akbar Majelis Ar-Raudhah ya, Maulid Akbar Majelis Ar-Raudhah. Saya mohon teman-teman menginformasikannya kepada semua teman dan jajarannya, kepada semua majelis ilmu, teman-teman NU, kepada semua uh, eh, MWC-MWC-nya dan semua dimanapun yang Solo sekitarnya Yuk ngumpul baca maulid Simtuduror di Majelis Ar-Raudhah Jumat depan jam 8 malam Target saya minimal pengen yang hadir 20 ribu orang itu minimal ya. Karena 20 ribu orang itu biasa kita lakukan di Masjid Agung. Betul? Waktu peresmian ar rawdoh juga yang hadir sekitar 20 ribu orang. Nah, saya pengen minimal 20 ribu orang bersama-sama mengucapkan Ya Nabi Salam Alaika 20 ribu orang itu bareng-bareng. Kira-kira syahdu atau enggak syahdu? Syahdu ya insya Allah ya e, niatkan seperti itu. Nah, untuk cuman apa ya, kesenangan-kesenangan kecil Insya Allah doorpress seperti yang saya sampaikan. Doorpressnya alhamdulillah udah nambah, nambah TV 3. Iya. Kemarin saya keperucut pengajian Rebu Ibu sore saya katakan doorpressnya ada motor satu, tambah motor VR satu, sepeda ontel empat plus TV 3 padahal belum ada rencana TV 3. Gara-gara pengajian ibu-ibu keceplosan ngomong ada TV Tiga ya akhirnya dengan berat hati terpaksa saya tambah TV3 <laughs> Allah ditambah tv tiga masalah TV-nya itu cuma 7 in 8 in wallahu alam pokoknya tiga di TV kan ya biar nanti jadi surprise bentuknya seperti apa silakan lihat sen sendiri motor sama sepedanya saya taruh di kantor situ karena biar lokasinya ini untuk jamaah tidak tidak apa berkurang ya biar dipandang juga enak di awal-awal saja saya tampilkan untuk menambah semangat anak-anak muda. Kalau yang tua-tua tuh nggak butuh motor, pit tuh nggak butuh, nggak butuh. Yang butuh ini yang muda-muda itu kan butuh mikir, wah alhamdulillah didol senggorabi ada. Macam-macam gitu. Siapa tahu kan ya. Dapat ya alhamdulillah, nggak dapat juga alhamdulillah. Namanya juga door press buat senang-senang yang sudah sering hadir insyaallah. Nanti tapi ada hadiah hadiah door press khusus buat teman-teman relawan yang ada di Majelis Ar-Raudhah Ya, doorpressnya sementara ini seekor kambing. Rodo aneh toh? Ya, satu ekor kambing. Kambingnya itu entah untuk cem, apa namanya? cempe ya toh? <laughs> atau apa? Wallahu alam, pokoknya satu ekor kambing. Itu buat teman-teman relawan ar yang biasa ngewangi, ngepel, nyapu, gelar-gelar itu harapan saya nanti kalau dapat terus besoknya disembelih di sini makan bareng-bareng. Maksudnya begitu. Jangan dikira satu tujuan saya mulia bukan, jadi retak akali ngono ya, pukilih. Nah, e, kambing itu kan biar bisa makan bareng-bareng sama temennya. Saya pengen tahu kira-kira dermawan enggak tuh yang dapat kambing. Kalau yang dapat kambing enggak dapat alhamdulillah dul sanggo tuku peda. Nah, tapi kalau dapat kambing dermawan akan mengatakan alhamdulillah. Yuk kayak dan dibuleh, terus disate, digulih, makan bareng-bareng. Ini ciri-ciri orang yang dermawan. Coba kita lihat nanti Jumat depan yang dapat kambing siapa? Kira-kira mirip atau tidak semuanya dapat. Ya, kambing ya, insyaallah. Uh, dan nanti ada hadiah-hadiah lain, nanti ada pesan dan kesan ya dari teman-teman yang dapat biar mengungkapkan pesan dan kesan. Pokoknya kita mau senang-senang di Jumat terakhir bulan Maulid. Setuju? Ya. Jadi tolong di SMS-kan, disampaikan dengan apapun yang jenengan bisa. beliho anni walau ayah. Itu coba dipraktekkan, kita ajak orang maulidan walaupun cuman kita jawil, kita peksoyuk, meluyuk neng di sebelah oke tekan raudhah yang gak jadi masalah. Kalau udah masuk mau keluar juga pakai wo Nanti yang di kan begitu kan terima kasih. Pertamanya marah-marah tadi, -marah, oh, "Sur, kenapa?" Ternyata dia ada berdurpres kali gitu kan. Ya bilang terima kasih. Cukup jelas Ibu-ibu? Ya. Mari uh, ini udah jam 10 lewat 8 menit kita akhiri majelisnya. Sebelum diakhiri, bagi yang berminat buku seperti biasa nanti bisa beli di luar ya. Uh, kemudian insyaallah Jumat depan jam 8 tepat sudah kita mulai ya, biar waktunya barokah. Jam 8 tepat itu sudah mulai membaca Maulid Simtut Duror. Jadi diharapkan datangnya agak awal dan saya minta doa karena saya besok subuh insyaallah berangkat ke Kalimantan tur Kalimantan. Saya baru pulang Jumat tanggal 31 Januari. Jadi Jumat 31 Januari itu saya baru akan bertolak dari Kalimantan menuju Solo. Jadi majelisnya persiapannya bagaimana saya pasrahkan sama Allah. Sebab ilmu saya cuma satu, moh mumet ojo mikir. Biar yang mikir teman-teman saya. Biar yang mumet teman-teman saya, bapak, ibu dan saya nggak usah mumet. Oke, ojo mikir. Siap hadir tidak kira-kira? Siap insya Allah ya. Ibu-ibu siap datang atau enggak siap datang, Bu? Bawa teman atau sendiri? Teman yang lain loh, bukan yang datang sekarang loh ya. Wah, Pak kita ajak teman sebanyak-banyaknya ya. Ya ini aja kan udah sampai gitu Kalau dua kali masing-masing cari teman satu Kan insya Allah udah dua kali lipat Kalau masing-masing cari teman tiga Sudah tiga kali lipat. Kalau masing-masing cari teman empat sudah empat kali lipat. Masing-masing cari teman lima sudah lima kali lipat. Lima kali lipat dari ini sudah cukup Insya Allah. Ya, kalau kebanyakan nanti kesian teman-teman banser sama limas dan teman-teman polisi ngaturnya lalu lintas nanti repot. Ya, saya nggak mau ngerepotkan teman-teman saya. Biar semuanya dapat pahala, semuanya jalan lancar, aman dan nyaman. Terakhir ini himbauan dari saya. Ini kan sekarang mulai masa kampanye ya. Masa orang pasang gambar macam-macam gitu ya. Saya yakin di sini juga punya partai sendiri-sendiri. Ada yang partainya A, ada yang partainya B, C, D, E, F, G. Jangan khawatir, Habib Novel nggak punya partai. Paham? Jadi kalau ada orang misalnya masang foto saya jejer sama dia, orang itu dari partai A, ojung gumun. Kenapa? Sing foto karo aku macam-macam medus ya foto karo aku. Ah, gak usah bingung. Ya, gak usah bi bingung. Namanya saya ini kan di mana-mana digandeng orang suruh foto, ya kan? Wadah saya pernah saya foto sama Kijang juga. Kijang tuh pengen foto sama saya gitu. Oh cuman foto, jangan bingung sama fo foto. Zaman sekarang kan tinggal jebret-jebret jebret-jebret jadi dipajang kan bisa sah saja. Artinya kalau ada foto saya bersama dengan siapapun bukan berarti saya berpartai orang itu karena Novel bin Muhammad Al-Idrus sama dengan TNI Polri ri. Saya netral, tidak memihak siapapun dan partai manapun. Tapi sebagai warga negara yang baik, saya akan hak pilih saya nanti tanggal 9 ya. 9 April Insya Allah. kalau pas tidak keluar kota ngisi pengajian. Karena 9 April saya nggak tahu jadwalnya di mana. Biasanya kalau pas jadwal keluar kota gitu kan ya, nggak bisa nyoblos ya. Nyoblosnya kan harus di dalam E, kota di wilayah kampung saya sendiri. Insya Allah saya ada di tempat, saya mau nyoblos pilihan saya. Lah pilihan saya apa? Nanti saya taunya di bilik suara karena saya mau tanya sama Allah dulu. Jadi saya mau baca Al-Fatihah dulu, Al-Fatihah ya Allah, enaknya milih yang mana gitu kan? Nah nanti yang keluar yang mana PND terserah nanti yang keluar yang mana. Jadi saya wah apa namanya milih A B C D dari seka, sekarang. Tiwas nanti saya pilih ternyata bukan pilihannya Allah. Dan hati-hati kalau milih ya Bapak Ibu sekalian, jangan kalau salah itu dosanya lima tahun. Salah milih dosanya lima tahun. Ya, lima menit nyoblos salah milih dosanya lima tahun. Maksudnya kalau nggak nggak hati-hati loh, nggak nggak ada ijtihadnya, nggak ada usahanya untuk mengenali siapa yang dipilih, wong asal-asal untuk duit terus milih gitu ya. goro-goro duit ternyata yang dipilih ini koruptor nantinya gitu ya. Maka jenengan ikut bertanggung jawab. Terima dosa korupsinya selama lima tahun. Selamat, selamat, selamat. Maksud saya hati-hati. Kalau dikasih duit siapapun jangan ditolak. Lu dikasih duit orang kan jangan ditolak, diterima nanti nyinggung perasaannya, ya kan? Diterima baik-baik. Tapi kalau disuruh nyoblos A, B, C, D Jangan jawab Nanti saja di bilik suara Biar itu jadi rahasia antara Allah dan saya Pasangan hidupku pun tak tahu apa coblosanku Kan begitu Setuju bu? Jangan sampai suami istri minta cerai gara-gara beda partai Wah ada geger Gara-gara partainya beda gitu kan Saya tidak mau teman-teman saya majlis ar atau majlis yang manapun Akhirnya e, jadi renggang hubungan satu dengan yang lain cuman gara-gara urusan partai. Terakhir, saya kan tidak tahu ya, nggak ngerti. E, biasanya kalau udah menjelang pemilu gitu biasanya, itu orang-orang yang punya kepentingan-kepentingan sesaat itu pasti akan mendekat. Betul? Nah, ini saya mau apa ancang-ancang dari sekarang. Doa saya semoga saya nggak didatangi macam-macam. Doa saya itu ya. Tapi seandainya ada yang datang ke majelis ini siapapun, jenengan enggak usah terus Jangan, ya. Kita anggap saja itu tamu-tamu Allah yang datang, gitu kan ya? Kalau datang mau duduk ya duduk, ikut ngaji ya ngaji, minta mic ngapunten. Tidak akan saya beri mic. Paham loh? Tidak ada sambutan dari dari calon manapun, dari partai manapun mau ikut ngaji ya duduk di situ. Kalau suaranya enak boleh qasidah. Kalau suaranya enggak enak ya cukup dia mendengar mendengarkan. Paham? Ya, jangan sampai nanti kedatangan tamu karena saya repot kalau saya harus tamu mau datang terus saya lari delik kan repot tambahan. Ya, tengah pengajian masa saya harus lari delik terus tamunya nanti yang bingung. Ada tamu datang ya akan saya sam sambut, saya persilahkan duduk. Tapi ya mohon maaf tidak bisa memberikan make Ya akan. Kalau doa saya kasih Semoga kalau jadi jadi yang baik, kalau enggak jadi semoga yang enggak jadi yang baik. Kalau memang baik ya semoga enggak jadi, kalau enggak baik semoga tidak jadi gitu bingung nanti orangnya gitu ya. Oh, didoakan yang baik-baik ya, didoakan yang baik-baik. Semua kita doakan yang baik-baik. Semua teman ahlus sunnah wal jamaah, terutama teman-teman saya yang ahlus sunnah wal jamaah yang lagi nyalek, saya doakan. Semoga jadi. Ya semoga jadi dari partai manapun. Kalau ahlus sunnah wal jamaah semakin banyak yang jadi, maka nanti anggota dewan kita adalah ahlus sunnah wal jamaah. Jangan sampai anggota dewan orang yang model begitu-begitu. Repot, paham kan? Ya, semoga manfaat. Mari kita bersama-sama berdoa eh, sebelum nanti ada ini apa namanya? pengumuman. Ini saya kalau lihat pengumuman ini saya juga nggak ngerti ini saya ceramah di mana ini. Saya tuh kalau disuruh ceramah kan nggak ngerti jadwalnya. Ini ada jadwal saya dengan bupati yang ganteng nih, Masya Allah Ya. Bapak, eh, Bapak Bupati Sukoharjo dengan saya, saya pengajian di Masjid Roliyah Istiqomah Ngeratan, Kadokan, Grogol, Soekarjo 4 Februari, oh masih lama ya 4 Februari itu masih lama atau deket? Sekarang tanggal berapa ini? Saya itu sudah nggak ngerti tanggal, repot nih ya Tanggal berapa sekarang? 24 Ya berarti ya deket ya insya Allah Nanti diumumkan di akhir insya Allah Saya pengen dungo, lama nggak dungo, boleh? Minum dulu boleh? Dari tadi nggak minum-minum soalnya Bismillahirrahmanirrahim Ya ini e, bangsa kita lagi berduka dengan banyak duka. Duka yang pertama wafatnya Ya Haji Sahal Mahfud ya. E, beliau seorang ulama yang ketokohannya cukup kita kenal dan alhamdulillah beliau wafat di hari yang terbaik di malam Jum Jumat di bulan yang terbaik di bulan Maulid ya. Dan subhanallah di tengah wafatnya beliau ini hujan di mana-mana, kemudian banjir di mana-mana ya.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 dapat menikmati nikmatnya solat Orang-orang yang dapat merasakan manisnya solat Ya Rabbi Jadikan orang tua kami bahagia dunia bahagia akhirah Jadikan orang tua kami selamat dunia selamat akhirah Jadikan orang tua kami tentram di dunia, tentram di akhirah. Ya Rabbi tolong jadikan orang tua kami sehat di dunia, sehat di akhirah. Ya Rabbi jadikan orang tua kami panjang usianya ya Arhamar Rahimin. Sepanjang-panjangnya dalam ketaatan, kebahagiaan dan kesehatan. Jadikan orang tua kami ridha kepada kami ya Allah. Jadikan orang tua kami sayang kepada kami ya Allah. Jadikan orang tua kami ridha kepada kami ya arhamar rahimin. Jadikan orang tua kami lembut kepada kami ya arhamar rahimin. Jadikan orang tua kami memaafkan semua salah kami ya Allah. Dan tolong maafkan salah kami kepada orang tua kami ya Rabb. Ya Allah, tolong jadikan anak-anak kami, cucu-cucu kami dan keturunan kami semua sebagai hambamu yang beragama Islam ya Allah. Jadikan semuanya min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, tolong jadikan anak-anak kami taat kepadamu dengan lembut. Tolong jadikan anak-anak kami bahagia ya Allah. Tolong jadikan anak-anak kami sukses ya Allah. Tolong jadikan anak-anak kami selamat ya Allah. Tolong lindungi anak-anak kami ya Allah. Tolong lindungi anak keturunan kami dari segala macam keburukan dunia dan keburukan akhirah. Tolong lindungi putra putri dan keturunan kami semua dari bencana dunia, dari bencana akhirah. Ya Allah, tolong jadikan putra putri dan seluruh keturunan kami selamat, bahagia, sukses dunia dan akhirah. Ya Rabbi, Tolong jadikan keturunan kami sehat, sehat, sehat, sehat, sehat selama-lamanya ya Rabb. Tolong jadikan keturunan kami tersenyum dan tersenyum dan tersenyum ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, dekatkan kami dengan putra-putri dan seluruh keturunan kami dan dekatkan putra-putri kami dan keturunan kami dengan kami. Jangan pisahkan mereka dari kami dan jangan pisahkan kami dari mereka. Ya Allah di malam hari ini kami tengadakan tangan memohon kepadamu dengan berkat junjungan kami baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rob, Tolong jadikan seluruh anak keturunan kami rukun satu dengan yang lain Saling menyayangi satu dengan yang lain Saling mencintai satu dengan yang lain Saling mengayomi satu dengan yang lain Saling membela satu dengan yang lain tidak ada iri, tidak ada dengki dalam hati mereka kepada siapapun Terutama kepada saudara-saudaranya Ya Rob, Di malam hari ini kami mohon teruntuk anak keturunan kami seluruhnya Ya Arhamar Rahimin Tolong jadikan anak keturunan kami semua min ahli sunnah wal jamaah Jadikan anak kami semua pecinta-pecinta Rasul Muhammad SAW Pecinta-pecinta ahli bait Rasulullah Pecinta-pecinta sahabat Rasulullah pecinta-pecinta awliyamu ya arhamar rahimin. Ya Allah, tolong maafkan kami yang terkadang atau bahkan sering berlaku kasar kepada anak. Tolong maafkan kami yang terkadang atau sering mengabaikan anak. Tolong maafkan kami yang kurang menyapa anak. Tolong maafkan kami yang kurang bercanda dan bergaul dengan anak. Tolong maafkan kami yang mungkin kasar kepada anak. Tolong maafkan kami yang sering mendolimi anak Tolong maafkan kami yang sering menganiaya anak Ya Rabbi jadikan kami lembut kepada anak-anak kami Penuh cinta, penuh sayang kepada putra putri kami Ya Arhamar Rahimin Ya Allah Teruntuk sahabat-sahabat yang hadir di malam hari ini Ataupun yang malam hari ini belum sempat hadir ya Allah yang mendengar suara doa ini, yang menonton tayangan ini, yang membantu majlis ini ya Allah. Ya Allah tolong semuanya berikan kebahagiaan selama-lamanya. Tolong semuanya ya Allah berikan kemudahan dalam kehidupannya dan setelah kehidupannya. Ya Allah, beliau adalah saudara-saudara hamba ya Rabb. Teman-teman hamba ya Rabb. Sahabat-sahabat hamba ya Rabb. Hamba tidak dapat membalas kebaikan beliau-beliau yang sudi melangkahkan kaki ke rumah hamba ini ke majlis ini ya Arhamar Rahimin. Tolong balaslah beliau-beliau dengan balasan dari sisimu dengan kebaikan berlimpah dari sisimu ya Allah. Ya Rabbi. Begitu pula ya Arhamar Rahimin. Teruntuk seluruh tetangga hamba yang rumahnya berdekatan dengan hamba, masyarakat di lingkungan hamba yang akses jalan terganggu karena majlis ini ya Allah tolong berikan balasan kebaikan untuk mereka semua yang telah bersabar kepada kami ya Arhamar Rahimin yang telah meluangkan tempat jalanan ini untuk kami menuntut ilmu ya Allah yang telah ikhlas ya Arhamar Rahimin merelakan rumahnya untuk dijadikan tempat-tempat parkir ya Arhamar Rahimin jadikan semuanya min ahlil jannah ya Allah jadikan semuanya min ahlil jannah ya Arhamar Rahimin Ya Allah Teruntuk semua orang yang sedang sakit Terkhusus Ayahanda hamba Terkhusus Sahabat hamba Mas Agus Terkhusus semua yang hadir di majlis ini Terkhusus keluarga dari orang-orang yang hadir dan membantu majlis ini Ya Arhamar Rahimin Sembuhkanlah dari segala macam penyakit yang dideritanya karena hanya engkau yang maha menyembuhkan ya Allah Hanya engkau yang maha menyembuhkan ya Allah Hanya engkau yang maha menyembuhkan ya Allah Tidak ada satu obat pun yang dapat menyembuhkan Kecuali dengan izinmu ya Rabb Maka turunkanlah kesembuhan dari sisimu Dari kekuatanmu ya Syafi Ishfina washfihim bishifa'in ajilin Shifa'an la yugadiru sakaman Ya Arhamar Rahimin ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من الصالحين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 Muhammad SAW Talau dan semua umat bersama Noval bin Muhammad Ali Idrus Bupati Soekarjo dan Jamuniro Jamaah Mujilan Niru Rasul di Masjid Roliyah Istiqomah Dukuh Ngeratan, Desa Kadokan, Grogol, Sukarjo, Selasa 4 Februari 2014 pukul 19.30. Ini pengumuman yang kedua untuk ibu-ibu besok sore ya besok sore di gedung Waras Tratama atau Makorem Solo depannya Solo Square kalau saya nggak salah ya gedung Waras Tratama Makorem Solo di Manahan maaf maaf di Manahan gedung Waras Tratama Makorem atau Manahan Solo e, bersama Jamuri ya Jamuri di gedung Waras Tratama Makorem Manahan Solo Jamuri bersama istri-istri TNI. Jadi jenengan yang yang bukan istri TNI berarti masuk jamuri. Paham ya? Ini jamuri bersama istri-istri TNI. Itu anggota TNI, istri-istrinya akan dikumpulkan, akan bersolawatan, berzanji bersama jamuri, jamaah mah putri mahabbah rasul. Ya, jamaah putri mahabbah Rasul Jamuri Solo.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 Sambil makanan dibagikan, saya mau ngajak semuanya untuk baca doa syifa untuk eh, sahabat saya Mas Agus, putra dari Bu Mayar Jawas yang sakit tapi beliau tetap hadir majelis. Ini saya ada di kamar ya. Baca Al-Fatihah tujuh kali, salamun kaulamir rabbir rahim tujuh kali. Sekaligus saya ijazahkan untuk semuanya kalau ada yang sakit untuk dirinya maupun keluarganya, bacakan Al-Fatihah tujuh kali, Salamun qaulam mir rabbir rahim tujuh kali, pegang yang sakit atau tiupkan ke air atau suatu entah itu susu dan sebagainya, minumkan kepada yang sakit.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 Makanya saya antar ke dokter biar dicek yang betul bagaimana. Alhamdulillah kata dokternya ini tadi bib sudah buka satu. Ya, ini kita bacakan Fatihah biar malam malam hari ini lahir normal, sehat ibu, anak dan seluruh keluarganya ya. Jadi anak yang soleh, solihah insyaallah.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 Yang sudah dapat hidangan silahkan disantap. Ya. Nih, depan sini belum Mas Lendi, depan sini ya. Saya mau keliling dulu. Lihat teman-teman.